Mitra bisnis, belum lama ini tajuk majalah Tempo menulis tentang kapitalisme ala Tiongkok. Dalam tajuk yang juga menjadi laporan khusus itu, majalah Tempo memberikan paparan lengkap tentang strategi pemerintah Tiongkok untuk membuat negaranya menjadi raksasa ekonomi terbesar kedua di dunia hanya dalam waktu tiga dekade, yang hingga saat ini juga dinilai fenomenal oleh banyak negara. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quick Yangi. Pak Kwik, apa pendapat Bapak atas tajuk kapitalisme Tiongkok ini? Ya, yang diartikan paham kapitalisme itu apa? Kan kita harus tahu dulu kapitalisme apa, kenapa kok kapitalisme bisa membuat Tiongkok kuat. Nah, apa Indonesia tidak kapitalisme? Nah, kalau Indonesia kapitalisme, kenapa kok tidak menjadi kuat? Gitu. Jadi sebetulnya Tempo ini mau mengatakan apa gitu? Kalau dia menulis begitu itu kan kejelasannya di mana gitu? Tapi Pak Quick, apa benar Tiongkok mampu membangkitkan ekonominya hanya dalam tempo tiga dekade? Ya itu itu betul. Kalau itunya memang betul dan itu tidak bisa dibantah walaupun oleh pers asing itu uh, akan dikecilkan terus. Kalau kita membaca pers ini kebetulan saya sedang membaca Newsweek, hmm. eh, eh, New, uh, Economist yang sedang menggambarkan sekaligus mengatakan bahwa mulai saat ini setiap minggu ekonomis akan membahas mendalam dan banyak halaman itu. Di mana ya dikatakan kalau meng, me, kalau melihat ini ya mereka mengakui akan tetapi juga mengatakan banyak bahayanya overheating, rakyatnya melarat, mulai marah, mulai menuntut gaji meningkat segala macam itu. Nah, tapi oke, okay, ini semuanya kan tidak mengurangi kenyataan bahwa sekarang ini eh, surplusnya sudah begitu banyak, divisanya begitu banyak, beli obligasi Amerika 1,8 triliun dolar, dan dan eh, ya ya semua juga mengakui bahwa ekonomi besar, jadi pers barat sendiri itu sangat eh, sangat mix, sangat campur baur gitu antara antara apa ya uh, eh, kagum dan menghina gitu. Sehingga saya sendiri sebenarnya tidak ma eh, tidak tahu sebetulnya yang diartikan pers barat itu apa. Nah sekarang Tempo juga lebih kalau baru mendengar begini saya juga tidak tahu Tempo mau meng mengatakan apa gitu supaya kita bisa mengomentari bisa menganalisis gitu kan. Demikian Quick Yanji, saya Kiki Wijaya.